الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. dengar suara anak jemaah? Kalau dengar sampaikan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Segala keindahan yang kita lihat di kanan kiri kita kita melihat gunung yang menyulang tinggi. Itu Allah yang bikin. Yang berhak dipuji yang pantas disanjung atas segala kebaikannya hanya Allah Jalla Jalal. Kita tahu tidak sah solat. Berapapun banyak rokaat yang dia lakukan. Bila dia tidak mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah Apakah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kita lebih sering mengingat musibah. Seakan-akan puluhan tahun hidup kita dengan musibah. Berapa tahun kita hidup berbahagia. Berapa puluh tahun kita berada di rumah kita. Tanpa ada retak di rumah kita. Tanpa ada satu genteng pun yang jatuh. Tapi kita lupa dengan nikmat puluhan tahun. Dengan musibah baru sebulan. Dengan musibah baru dua bulan. Seakan-akan Allah tidak pernah memberikan nikmat kepada kita. Malu kita sama Allah. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina ومولانا وقرة أعيننا محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا الله limpahkan salawatmu limpahkan salammu limpahkan rahmat dan nikmatmu tambahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tuh yang menunjukin kita jalan menuju surga sallallahu alaihi wasallam. Beliau tuh yang dilemparin batu sampai berdarah-darah demi menyampaikan la ilaha illallah. Beliau siap meninggalkan kota Mekah kota kelahiran beliau demi menyampaikan agama Allah ini kepada kita. Marra hilal. Thumma hilalun. Thumma hilal. ولم يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار berlalu rembulan Datang bulan lagi. Datang bulan lagi di rumah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kompornya tidak hidup. Kita berapa bulan kompor di rumah kita tidak hidup. Beliau dua bulan kompornya nggak hidup. Kita Allah nggak pandai mensyukuri nikmat Allah merasa orang yang paling susah di dunia ini. Seakan-akan bencana yang Allah berikan itu lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seringkali Nabi kita alaihissalatu wassalam datang ke rumah salah satu istrinya. Hal min to'am. Ada yang bisa dimakan. Kata istrinya, enggak, enggak ada. Enggak ada. Illal ma' yang ada dalam rumah cuma air. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang akan dilakukan kalau yang di rumahnya hanya ada air? Akan marah, akan berteriak, akan menyalahkan orang. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya nggak ada makanan. Apa kata beliau? Izan ana saim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Besoknya beliau puasa. Lusa beliau puasa. Pernah tiga hari beliau nggak makan. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tetap beribadah kepada Allah. Beliau tetap ruku buat Allah beliau tetap sujud buat Allah. Sampai bengkak kaki beliau jamaah. Ketika ditanya oleh istrinya, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika, wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, Allah sudah mengampuni dosa-dosa. Sudah diampuni. Yang dulu dan yang akan datang. Tapi Kenapa engkau beribadah sampai berungkak Apa kata beliau? Afala akun abdan syakur. Afala akun abdan syakur. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Nikmat apa sih? Kalau lewat kacamata dunia, yang diterima dan dirasakan oleh Rasul SAW Di kota Mekah, beliau sholat, sujud, di punggungnya diletakkan ari-ari ari-ari onta. Darah dan kotoran mengucur di wajahnya. Beliau diboikot di kota Mekah tiga tahun jamaah. Bukan sebulan, bukan dua bulan, bukan tiga bulan, bukan empat bulan. Beliau tidak hidup di rumah. Kalau kita merasa hidup di tenda, tiga tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di tenda. Di sini Abi Talib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiga tahun di boykot. Kalau masyarakat Lombok sebulan dua bulan datang bantuan, datang makanan, datang tenda, datang selimut. Wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah, bersama Abu Bakar, bersama orang-orang yang dijamin masuk surga, berada di belahan antara dua gunung. Beliau makan daun-daun. Mau beli makanan nggak dijual sama orang-orang kafir Quraisy mau beli minuman mau dijual sama orang-orang kafir Quraisy. Sebagian sahabat cerita, bultu lailatan, pernah suatu malam aku kencing. Kemudian kencingku itu jatuh di sesuatu yang berbunyi. Aku lihat, ternyata kulit. Aku cuci itu kulit. Aku cuci itu kulit. Lalu aku bersihkan dan aku tumbuh. Kemudian aku bakar dan aku minum dengan air. Tiga hari aku tidak makan. Masya Allah. Harus pegang tiga. Kalau bisa. Bismillah. Jemaah kalau anak diminta berdiri sebentar. Nanti kita akan berdiri di hadapan Allah. Kita akan berdiri di waktu yang panjang Yang satu hari sama dengan seribu tahun. kembali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada para sahabat yang Mereka hidup susah bertahun-tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Taif hendak menyampaikan bahwa bumi ini milik Allah. Hendak menyampaikan kepada mereka bahwa gunung-gunung itu minta Allah, milik Allah. Ingin menjelaskan kepada umat manusia bahwa yang berhak disembah itu yang menciptakan gunung. Ingat bumi ini milik Allah jamaah. Sampai ke Taif bersama budaknya yang diangkat menjadi anak pada waktu itu Zaid bin Muhammad akhirnya nggak boleh menjadi Zaid bin Haritha. Rasulullah SAW ingin mengajak mereka menuju surga. Tapi apa yang didapat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? lemparan batu. Itu Zaid berusaha menyelamatkan Nabi alaihi salatu wassalam dari lemparan batu dia berdarah-darah. Dan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah-darah jemaah. Mereka dulu untuk menegakkan agama Allah. Untuk sholat itu nyawa yang dipertaruhkan sama mereka. Wanita yang pertama kali mati syahid dalam Islam, Sumayyah. Baca sejarah. Supaya kita bisa melihat kalau musibah yang menimpa kita nggak seberapa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu Sumayyah diikat di tanah. Didera, dipecut, dipukulin diminta agar dia keluar dari Islam. Agar dia keluar dari la ilaha illallah yang dia ucapkan. Tapi apa kata Sumayyah? Dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat. Melihat keluarga Yasir disiksa. Beliau tidak memiliki kekuasaan. Beliau tidak memiliki kekuatan untuk membantu mereka, tapi beliau hanya bisa mengatakan kepada mereka, "Sabran, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Sabar keluarga Yasir, sabar tempat kalian di surga. Harus dilewatin perjuangan itu jemaah. Setelah 13 tahun mengajak kepada la ilaha illallah, beliau diusir. Berangkat ke kota Medina. Sembunyi di gua seur tiga hari. Sembunyi di dalam gua. Menanti orang-orang kafir Quraisy agak tenang. Karena mereka telah membuat sayembara mereka mengatakan siapa yang bisa mendatangkan kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyan au mayitan hidup atau mati dapat seratus ekor onta. Beliau dibunuh berangkat menuju ke Madinah setelah tiga hari berada di dalam gua. Berhari-hari naik onta, jalan kaki, istirahat di padang pasir. Demi apa? Demi menyampaikan agama Allah kepada kita, kepada anak keturunan kita. Lalu kita tidak mau mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kerjanya mengeluh, mengeluh, mengeluh. Jemaah, tidak ada perintah dari Allah agar kita menceritakan musibah kita. Yang ada perintah dari Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Yang seharusnya kalian ceritakan. Yang seharusnya kalian beritakan. Yang seharusnya kalian informasikan adalah nikmat yang Allah berikan kepada Tapi salah satu misi iblis terbesar adalah menjadikan kita tidak pandai bersyukur. Iblis pernah mengatakan kepada Allah, "Wala tajidu aktsarahum syakirin." Engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan terbukti Bagaimana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Hanya dengan mengatakan la ilaha illallah? Hanya dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin? Yang pertama, engkau harus yakin bahwa semuanya dari Allah. Jangan pernah bangga dengan dirinya. Jangan pernah mengatakan ini aku yang berusaha. Aku yang membantu, aku yang sekolah. Jangan seperti Korun yang memiliki kekayaan berlimpah ruah yang dikasih segala kenikmatan dunia yang disuruh beribadah kepada Allah mensyukuri nikmatnya apa kata dia innama utituhu ala ilmin indi aku ni dapat nikmat seperti ini karena ilmu yang ada pada diriku karena kecerdasanku. Karena kerja kerasku bukan jamaah. Yang bisa sukses itu karena Allah. Apa yang terjadi dengan Koru? Gempa? Longsor? Tidak. Fakhasafna bihi wa bidarihi Allah belah bumi ini ditelan korun dan rumahnya dan seluruh harta yang dimiliki. Kemudian bumi itu menutup kembali. Selesai. Kita tuh kalau nggak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan, Allah murka. Allah tuh kalau mau menghancurkan bukan Lombok, bukan Indonesia, tapi dunia ini. Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Yang hari ini rumahnya tidak hancur. Yang hari ini rumahnya tidak runtuh, besok akan runtuh. Kalau nggak besok, lusa akan runtuh. Kalau nggak lusa, pasti akan runtuh. Itu sudah ketetapan Allah Bahwa semua yang ada di muka bumi ini Semuanya itu akan hancur menjadi debu yang berterbangan. Kita harus tahu diri. Kenapa Allah ciptakan kita? Untuk apa sih? Untuk cari makan. Untuk bercocok tanam. Untuk pelihara sapi. Untuk menikah, punya anak. Itu tujuan Allah. Dan kebanyakan manusia tujuan hidupnya adalah cari makan. Lalu apa bedanya dia dengan sapi dan kerbau? Kalau kerbau dan sapi memang diciptakan untuk cari makan. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Allah mengatakan, "Inna ja'alna ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا Kata Allah sesungguhnya kami menjadikan yang ada di permukaan bumi itu, yang ada di dalam bumi itu perhiasan. Gak lama. Yang indah-indah kita lihat. rumah yang dimiliki, mobil yang dikendarai, motor yang dinaikin, anak yang dimiliki, semuanya perhiasan dunia. Tujuannya untuk apa? Lina Linabluwahum ayuhum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, Nggak ada apa-apanya. Lihatlah. Kita bisa lihat di negeri kita. Mana presiden pertama kita? Mati. Dilanjutkan oleh Pak Harto. Kemana beliau? 32 tahun menguasai. Mati. Semuanya akan seperti itu. Allah hendak menguji kita. Siapa yang paling baik amalannya? Bukan yang paling banyak. Yang paling baik. Bagaimana kita tahu amalan kita baik? Amalan yang baik adalah yang ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada di hati kita selain Allah. Kita tidak meminta kepada gunung. Tidak kepada dewa dan dewi. Tuhan-Tuhan dusta. Ibadah kita hanya untuk Allah. Yang kedua, ibadah kita sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Dikasih fasilitas. Ini tangan bukan pemberian orang tua kita. Bukan pemberian atasan kita. Yang jadi anak buah, kerja di sebuah perusahaan, yang jadi prajurit, ada komandannya, ingat, yang ngasih tangan, kaki, dan tubuhnya, itu bukan atasan, bukan komandan, bukan bos Itu Allah yang kasih. Supaya kita tahu fasilitas ini dari Allah. Wa inna wa inna لجاعلون ما alaiha sa'idan juruza dan sesungguhnya kami kata Allah akan menjadikan semua yang ada di muka bumi ini. Rumah-rumah yang masih bertahan sekarang. Masjid-masjid yang masih nampak menara dan kubahnya. Gedung-gedung pencakar langit itu akan rata sama tanah. Pasti. Pegang Pasti. Karena nggak ada yang abadi di muka bumi. Akan cerita. Lalu muncul pertanyaan. Oke okay, Mungkin kalau rumah bisa hancur. Gedung pencakar langit mungkin bisa hancur. Tapi bagaimana dengan gunung-gunung yang tinggi? Rinjani? Gunung-gunung kecil yang ada di sini? Gunung Himalaya? Semeru yang tinggi sekali. Bahkan 3600, 3900, mungkin ada yang 4000. Orang-orang dulu pernah bertanya kepada Nabi alaihi Ketika Nabi bercerita bahwa dunia ini akan hancur, mereka mengatakan wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya bagaimana dengan gunung-gunung ini? Fakul yansifuha rabbi nasfa. Fayadaruha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta. Gunung itu akan Allah tabrakan dengan gunung. Menjadi hancur. Kemudian rata bumi ini. Enggak ada yang menggunung. Dan gak ada yang masuk ke dalam. Rata aja. Itu yang ada di muka bumi. Jangan terpesona dengan kekayaan yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan badiru bil a'mali sab'an. Kalian cepat beramal Sebelum ada tujuh hal yang datang. Kita ini semua sedang menanti. Kalau antum bicara menanti gempa. Ada orang yang dalam rumahnya nggak bisa tidur. Ada yang dalam tendanya nggak bisa tidur. Takut gempa itu datang lagi. Jemaah, kalau gempa kita bisa lari keluar. Kalau kita di tenda, kita mungkin bisa selamat. Tapi pernahkah kita berbicara untuk melarikan diri dari api neraka? Pernah antum siap-siap? Mempersiapkan di kopernya disiapkan, duitnya disiapkan kemana? kemana? Mau kemana antum bawa koper? Mau kemana bawa tenda? Mau kemana bawa terpal? Ana mau lari dari api neraka. Gak ada. Kita hanya takut dengan yang dunia tadi. Sehingga kita malas beramal. Dengar azan. Hayya ala sholat. Hayya ala sholat. Gak ada terbetik, terbetik di hatinya untuk datang ke rumah Allah. Anda dengar. Lombok ini kota seribu masjid. Betul. Kenapa banyak masjid? Apakah masjid-masjid itu penuh dengan jamaah? Kemudian harus bangun masjid di sebelahnya. Penuh lagi, bangun masjid lagi. Penuh lagi, bangun masjid lagi. Ibnu Abbas menceritakan hati-hati. Di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat. Anas yatabahauna bil masajid. Orang tuh berbangga-banggaan dengan masjidnya. Dengan bangunannya. Ditinggikan menaranya. Tapi yang bangun menara nggak pernah sholat. Dibikin kubahnya besar. Berapa ratus juta, nggak peduli Ustaz. Yang penting rumah Allah berdiri. Masya Allah. Adam dikumandangkan, dilihat dari jauh. Masya Allah, bagus banget masjid anak. Apakah untuk itu masjid dibangun? Ada sebagian orang yang bisa naik ke gunung. Berapa jam naik ke gunung? Ke Kerinjani berapa jam? Berapa? Sehari. Anda dengar ada yang kerja sebagai porter bawa barang ke sana, masya Allah bisa sehari. Ada masjid 50 meter dari rumahnya nggak bisa jalan. Berat kenapa? Oh, aduh sakit. insya Allah. Kita lihat. Kenapa? Karena ambisi kita duit. Antum coba cari duit nggak cari akhirat. Kalau antum cari akhirat ketika kerja dengan azan, tahu. Kenapa? Aku sedang dipanggil Allah. Allah tuh yang kasih kaki sama aku. Allah tuh yang kasih tangan sama aku. Engkau cuma kasih berapa sama aku? Berapa duit yang kau berikan kepada aku? Tapi kita tidak pernah melakukan itu. Kita lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Maka Rasul SAW mengatakan badiru bil amal, cepat beramal. Jangan ditunda. Jangan nunggu nanti. Jangan nunggu besok. Kita tidak pernah tahu apakah besok kita masih menghirup udara segar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Hal tantadhiruna illa faqran munsiyan?" Yang kalian tunggu apa sih? Kita ini hidup nunggu apa? Kata Nabi SAW ada tujuh yang kalian tunggu. Yang pertama, kalian menunggu kefakiran, kemiskinan yang membuat lupa hidup kalian. Artinya yang sekarang kaya, dia selalu takut dengan miskin. Takut ikut asuransi. Kenapa? Takut Ustaz nanti gempa lagi Ustaz. Jadi rumahnya diasuransikan. Baik. Kalau antumnya yang mati, gimana ngambil asuransinya? Ya itu gimana ngambil? Apa mau di kuburan diambil nanti anak ah, saya sudah asuransi. Baik. Nah. Yang kaya nunggu miskin maka beramal sebelum miskin. Yang punya duit berangkat haji. Berangkat haji bukan untuk berbangga diri. Bukan untuk ditulis di depan namanya H. Kalau dapat undangan nggak ada H, nggak datang. Kenapa? Enggak, ini bukan saya yang diundang. Loh, nama bapak siapa? Haji Fulan. oh Haji Fulan. Jemaah, sebagian sahabat Nabi itu haji 30 kali. Tabiin ada yang haji 40 kali. Enggak ada yang disebut Haji Abu Bakar as Haji Uthman bin Affan. Kalau perempuan haja Aisyah. Aisyah berulang kali haji. Ingat yang kaya berangkat haji lillahi ta'ala. Kenapa engkau berangkat haji? Mumpung Allah kasih harta sama saya. Sekarang nih bapak-bapak yang rumahnya hancur, pikirannya apa? Mau bangun rumah. Yang punya kebun, pikirannya bagaimana kebunnya menghasilkan. Anda mau tanya, apa hukumnya membangun rumah? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Siapa yang mau jawab? Mubah, kasih hadiah. Kirim, Masya Allah. Baik, bangun rumah mubah, haji. Apakah orang yang haji harus punya rumah? Boleh hidup di tenda. Apakah kalau antum mati hidup di tenda? Masuk neraka? Enggak. Tapi kalau antum mampu nggak berangkat haji, antum akan ditanya. Sebagian orang mau haji nanti. Masya Allah, masih muda, Padahal sudah mampu nanti Ustaz anak kalau sudah menikah mau berangkat haji. Menikah. Punya istri. Masya Allah. Gimana hajinya nanti Ustaz kalau punya anak. Punya anak, anaknya masih kecil. Ustaz. Nanti anak dua tahun, anak tinggal anak berangkat haji. Belum dua tahun hamil lagi istri. Kapan? Nanti Ustaz. Kalau anak. Terus, terus. Anaknya sampai tujuh gak berangkat haji. Apakah wajib punya anak jelas? Ingat, jangan nunggu miskin baru kepikiran, ya Allah kepingin haji ya Allah. Ketika sudah hancur rumahnya, baru kau bicara kepingin haji. Sodako nggak harus nunggu kaya, Jangan dipikir yang sodakoh itu harus orang kaya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqin nar walau bisyikki tamrah." Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. ya, kita ini lagi bersama Anda lihat ada pembagian air. Antum dapat air? Dapat sebagian belum. Ketika dia pegang air, dia lihat masih ada nggak belakang. Oh nggak ada, buat dia berarti. Padahal di depannya banyak orang. Mungkin itu air yang menyelamatkan engkau dari api neraka. Kita ini nggak tahu jemaah. Jangan menunda beramal. Lalu yang kedua, kedua kata Nabi SAW, auginan mutrian. Atau yang kalian tunggu itu kekayaan yang akan membuat kalian melampaui batas. Artinya ketika miskin nggak ibadah. Oh, nanti lah Ustaz, anak kalau sudah sukses, anak akan tiap hari ke masjid. Akhirnya kaya nggak pernah ke masjid. Dulu anak berpikir orang yang paling banyak duitnya ini paling lama duduknya di masjid. Kenapa? Udah nggak mikirin duit. Perusahaan banyak dia bisa duduk antara maghrib isya nggak pulang dia. Tapi ternyata kata Nabi SAW, hati-hati sama kekayaan. Berapa banyak orang yang ketika miskin, sholat di masjid. Sof pertama. Temannya heran, antum Masya Allah sof pertama terus. Ya ini masih punya utang. Utangnya lunas, sof kedua. Tambah kaya dikit, bikin jamaah sendiri. Kenapa aku telat besar Ini di toko ada urusan macam-macam. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu Tuh manusia benar-benar akan melampaui batas yang haram dia kerjakan, yang wajib dia tinggalkan karena merasa tidak butuh sama Allah. Kita kalau miskin merasa butuh sama Allah. Bagaimana doanya yang di tenda ketika melihat rumahnya hancur ya Allah. Ketika rumahmu berdiri kemana ya Allah? Allah ya hati-hati jangan. Manfaatkan sekarang nih ketika hidup di tenda-tenda untuk lebih dekat sama Allah. Wallahi jamaah, musibah itu banyak ada sebagian salah mengatakan, boleh rumahku hancur. Boleh kerjaanku hilang, yang penting satu, imanku tetap ada dalam dadaku. Pernah ada sebagian Maimun bin Mahram, dia berangkat ke masjid, telat gitu. Salat Isya telat. Orang-orang udah pada pulang. Apa kata dia? Dia mengatakan la fadlu hadhihi salah ahabbu ilayya min wilayatil Iraq. Dia mengatakan keutamaan sholat isya berjamaah lebih aku cintai daripada aku jadi gubernur Irak. Kita mah enggak. Maka jemaah yang susah manfaatkan untuk dekat sama Allah Jalla Jalla. Ta'arraf fil firraha ya'rifka fi shiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau senang. Ketika dapat nikmat, kenalkan dirimu kepada Allah. Allah akan tahu ketika engkau susah. Allah jadi kenal sama kita. Ketika Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan paus. Malaikat itu mendengar tasbihnya Nabi Yunus. Dia dengar. Mereka mengatakan, Ya Rob, ini suara-suara hambamu yang sudah diangkat amalannya. Tapi kita nggak tahu berada di mana sekarang Yunus alaihi salam. Kata Allah, aku tahu. Dia berada di perut ikan, di kegelapan malam, di dasar laut. Apa kata Allah? Kenapa dikeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus? Laula an kana minal musabbihin. Nabi Yunus tuh ahli bertasbih dulunya. Jadi ketika dapat masalah, dapat cobaan, Allah selesaikan urusan. Maka jemaah, yang miskin nunggu kaya, yang kaya nunggu miskin. Itu yang sedang kita tanti. Kita semuanya menanti. Kalau itu tidak terjadi, au mufsidan atau yang kalian tunggu itu penyakit yang akan merusak tubuh kalian. Dikasih mata yang sehat nggak pernah baca Quran. Pensiun sepuh kepingin baca Quran. Maka susah sekarang Ustaz. Kemana ketika matamu sehat? Berapa banyak kita lihat orang sepuh kebanyakan yang memakmurkan masjid itu anak muda apa orang tua? Orang yang sudah pensiun Orang yang sudah mulai lemah Hati-hati jangan nunggu sakit Baru beribadah Jemaah haji Indonesia Itu 70% kemarin Anda baca Itu resiko tinggi sudah tua-tua, sudah sepuh, sudah penyakitan, baru berangkat haji sehingga hajinya nggak bisa sempurna. Ketika berada di depan Ka'bah dianjurkan untuk tawaf, tawaf lagi, tawaf lagi, tapi dia sudah nggak mampu. Kemana ketika engkau muda? Jalan-jalan ke Eropa. Ketika muda naik ke Gunung Rinjani. Ketika muda berangkat ke Singapura. Ketika tua berangkat ke Mekah pakai kursi roda. yang kalian tunggu. Cepat beramal. Jangan itu tunda Lalu yang keempat, au haraman mufannida atau masa tua yang akhirnya engkau sudah lemah. Udah nggak bisa lagi sholat berdiri. Ada orang yang Masya Allah. Sholatnya udah duduk. Karena lututnya udah sakit. Banyak orang sepuh sudah pikun. Nggak bisa lagi nambah amalan. Jangan nunggu masa tua. Kebanyakan anak muda, kapan dia mau tobat? Nanti Ustaz. Umur berapa? Umur 40 alhamdulillah masih bagus ya. ada yang umur 50 tahun masih merasa muda. Masih merasa muda, udah tua. Udah siap-siap tuh. Tinggal datang malakul maut dicabut nyawa. Maka beramal sebelum tua. Yang sudah tua sekarang apa yang ditunggu? Au Kata Nabi sallallahu alaihi mautan muhiza. atau yang kalian tunggu itu kematian yang sehat nunggu sakit yang muda nunggu tua yang tua nunggu apa nunggu mati tapi sayangnya kematian ini tidak pernah kenal umur jangan dipikir yang mati itu selalu yang tua jadi yang muda-muda merasa enggak Ustaz nanti Ustaz Terus siapa dulu yang mati? Ya biar bapak dulu mati duluan. Mana masih muda. Berapa banyak kemudian aduh anak belum nikah. So. Masa anak mau kena runtuhan? Jangan, Kalau datang kematian, kita nggak bisa milih. Artinya kita mau minta ditunda. Allah ketika mau memerintahkan kita untuk bersodakoh, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين Tuh, kalian sodako sebelum mati datang. Sayang kalian. Karena ada orang-orang yang menunda sodakoh nanti ketika ajalnya datang. Dia mengatakan, Ya Allah, Tolong mundurkan umurku sedikit satu menit. Gak panjang-panjang. Aku kepingin sodako. Gak bisa. Kemudian yang keenam, awit dajjal. Atau yang kalian tunggu itu dajjal. Ya, anak mau duduk sebentar, mau minum. masih mau dengarkan? Benar jamaah. Sebagian analit sudah mulai merah matanya. Allah Yang di depan nggak ada. Ngelihat dulu, apa dia merah semua? Matanya enggak usah. Karena menangis. Mungkin ada yang menangis, ada yang ngantuk. Baik. Agar antum nggak ngantuk, antum lekatkan tangan antum di pundak yang di depan antum. Pegang. Ya, dua. Ayo semuanya. Pegang yang di depannya. Iya. Ya, yang ibu-ibu juga. Ibu-ibu pegang yang di depannya. Enam. Pijet itu yang di depannya. Masya Allah. Dia nggak ngantuk ya, pijet. Ya, digoyang, digoyang. Ibu-ibu yang di belakang. Kok oh, pada diam ibu-ibu? Masya Allah. Ya, terus dipukul-pukul sedikit punggungnya. Nah. Masya Allah. Lebih keras lagi, lebih keras. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Masih ngantuk? Antum perlu kopi ya, Atau yang ditunggu Dajjal? Kita tuh kalau hidup sampai detik-detik sebelum kiamat, antum akan ketemu Dajjal. Dan fitnah Dajjal itu sangat dahsyat sekali. Bisa bertukar keimanan antum. Berapa banyak orang yang menukar akidahnya dengan sebungkus mie instan. Menukar akidahnya dengan pekerjaan. Dia nggak peduli yang penting dapat makan. Beramal. Kemudian yang terakhir yang ditunggu. Awisa'ah atau yang kalian tunggu itu kiamat. Wasa'atu adha wa amal. Kalau kita ya anak dengar, anak tidak merasakan gempa yang dirasakan oleh saudara-saudara di sini. Itu sudah dahsyat sekali. Tapi kata Nabi Sosan, kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Yawma tarawnaha tadhalu kulli kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azab Allah syadid. Kalian melihat orang yang menyusui anaknya kalau kiamat terjadi dilempar. Yang hamil anaknya langsung gugur. Tapi kalau yang terjadi dengan gempa ini, Anda melihat, subhanallah, di tenda pun ada yang lahir. Bukan keguguran. Ada yang lahir, Masya Allah. Berarti mereka tidak seperti kiamat nanti. Seakan-akan mereka mabuk orang-orang itu jemaah. Wa mahum bisukar. Mereka tidak mabuk, tapi azab Allah itu berdiri. Maka jemaah rahmatullah. Ketika Allah memberikan gempa, itu yang kita tunggu tujuh hal. Ketika Allah memberikan musibah, ketika Allah memberikan cobaan. Cobaan yang Allah berikan bisa satu dari dua hal. Yang pertama, bisa jadi karena dosa. Yang kedua, bisa jadi karena Allah ingin mengangkat derajat. Karena cinta Allah kepada hamba. Kalau mau kita bertanya, siapa sih orang yang paling besar cobaannya? Paling besar balanya? Para nabi. Bukan pelaku dosa. Asyadun nasi bala'an al-anbiya' Yang paling besar cobaannya itu para nabi. Bukan kayak kita-kita ini. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang mendekati nabi. Keimanannya. Ketakwaannya. Yang semakin mendekat. Mereka dicoba bukan karena dosa. Karena Allah ingin mengangkat derajat mereka. Siapa yang tahu dengan cobaannya Nabi Yahya? Anak kasih hadiah. Nah, berdiri. Berdiri. 18 tahun. Apanya 18 tahun? Mungkin bingung. Kasih hadiah, kasih hadiah. Sini. Nabi Yahya Kalau salah nggak dapat hadiah. Tenang dulu ya ma. Lama mendapatkan seorang anak ya itu bapaknya. Itu bapaknya Nabi Yahya. Nabi Zakaria. Salah Ya nggak apa-apa kasih belakang. Nah, kalau salah nggak dapat hadiah. sama sama yang tadi. Di disingkirkan dari desanya. Kasih hadiah yang kecil. Karena dia anak kecil kasih hadiah yang kecil. Baik, jemaah. Bapaknya yang digergaji. Disembelih. Terus kepalanya Buat apa? Kasih-kasih aja, itu benar. Nabi Yahya itu dipenggal kepalanya, kepalanya dihadiahkan kepada seorang pelacur. Nabi kayak gitu cobaan. Nabi Zakaria digergaji, dibelah tubuhnya. Apakah antum mengira masuk surga itu mudah? Am hasibtum antadkhulul jannah Apakah kalian mengira kalian akan bisa masuk surga kata Allah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. humul baksa. Mereka ditimpa dengan kemiskinan, kefakiran, kelaparan, wabarak, penyakit. wazul zilu dicoba keimanan mereka, digoncangkan jamaah. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu sampai utusan Allah dan orang-orang yang beriman, mereka dalam posisi pertolongan Allah itu lambat. Mereka yakin pertolongan Allah itu akan datang. Mereka mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah ini datang? Kapan? Wallahi jamaah, nggak mudah masuk surga. Perlu perjuangan. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang soleh yang dikasih penyakit, yang rumahnya hancur, bisa jadi karena Allah cinta sama dia. Allah ingin mengangkat derajat dia. Tapi yang kedua, balak turun karena dosa. Apakah antum merasa nggak punya dosa? Apakah kita merasa tidak pantas mendapatkan musibah gempa? Karena merasa suci semuanya? Tidak pernah berbuat dosa? Tidak pernah melihat dosa? Jangan sampai ada ucapan itu di diri kita. Sok suci. Kita tuh pelaku dosa. Kullu bani Adam khata. Itu udah kayak gitu. Semua anak Adam itu melakukan dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu adalah bertobat. Gimana kita akan bertobat kalau kita merasa benar? Gimana kita akan menjadi orang baik kalau kita merasa sudah baik? Ingat, udah jadi kodrat kita, kita tuh banyak dosanya. Makanya kita disuruh bertobat. Jamaah rahmatullah laulam tudnib. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau kalian nggak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum. Allah akan usir kalian akan dihilangkan kalian wala jaa biqaumin akharin yuznibun kok hilang coba? wala jaa mati lampu Thank you.